Apakah benar bahwa Al-Khawarij itu kelompok yang hanya ada pada masa dahulu yang memberontak kepada Imam Ali bin Abi Thalib? Ataukah mereka berlanjut? Jawabannya adalah yang kedua. Bahwa kelompok Al-Khawarij itu berlanjut. Sebagaimana hadis ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam beberapa hadisnya di antaranya hadis Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani di dalam kitabnya Al-Madad Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. Khawarij ini kata Rasulullah ketika menyebutkan pengikut dan pelanjut Dul Huwaisirah. Dul Huwaisirah. Rasulullah menyebutkan bahwa mereka akan terus muncul, tidak akan henti, tiada henti sampai kelompok terakhir mereka akan keluar bersama Dajjal. Berarti keberadaan kelompok khawarij ini tidak terputus akan berlanjut sampai menjelang hari kiamat nanti. Oleh karena itu, para ulama pun menyebutkan beberapa bab yang menjelaskan tentang keberlangsungan dan kesinambungan berlanjutnya kelompok al-khawarij ini.